Yahya Zainul Ma'arif dari Bogor Cirebon para alim ulama yang sempat hadir, ma'asyar hadirin, jamaah sidang Jum'ah rahimakumullah. Hari ini kita ditemukan oleh Allah dalam keadaan sehat walafiat. Salawat seiring salam kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hari ini kita ditemukan oleh Allah dengan seorang yang alim. Seorang yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala ilmu pengetahuan yang insya Allah dengan ilmu beliau dengan silsilah guru-guru beliau. Beliau menjadi kudwah, contoh panutan kita untuk menuju keridhaan Allah. Siang hari ini beliau memberikan kesempatan kepada kita sekalian untuk berdialog langsung. Waktunya tidak panjang. Waktunya ma'asyal hadirin, bapak-bapak sekalian, tidak pakai ibu Enggak ada ibu Ustaz. Bapak-bapak, mirsanya. Enam. Siang ini judulnya sangat bermanfaat dan harus menjadi bahan pertimbangan meluruskan kesalahpahaman dalam beragama meluruskan kesalahpahaman dalam beragama Al Habib Utsman bin Agil kata beliau agama ini modal agama ini agama Islam termasuk salah satu modal seseorang untuk mendapatkan syurganya Allah dan syafaat Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mungkin selama ini ada berpendapat di masyarakat bahkan mempermainkan agama dan memahami agama itu sesuai dengan rasio pemahaman pemikiran yang ada pada benak mereka. Jadi siang hari ini kita akan mendapatkan kejelasan penjelasan dari Buya Yahya tentang pentingnya beragama sehingga diberi judul meluruskan kesalahpahaman dalam beragama. Sebelum saya sentanya jawab ini kita mulai, kita minta mukaddimah dulu dari beliau sebagai uh, materi, sebagai bahan untuk kita mendapatkan pertanyaan dan kira-kira kaget ditanya itu yang bermanfaat yang bermanfaat kira-kira bertanya satu tapi pertanyaan itu berbobot karena waktu beliau tidaklah banyak untuk hadir pada siang hari ini. Fa'ali tafadhal Bismillahirrahmanirrahim. Syukran khair. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah al-hadi ila siratil mustaqim wa sallallahu wasallamu ala nabiyil hadi habibina wa syafi'ina wa maulana sayyidina Muhammad وعلى آله المطهرين وأصحابه الطيبين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين para hadirin, para pemirsa yang semoga tetap dijaga imannya oleh Allah dengan akidah yang Allah ridhai dan sungguh keberuntungan dan kesengsaraan adalah Allah pilihkan untuk hamba-hambanya dan semoga Allah memilih kita sebagai hamba yang beruntung hamba yang selamat di dunia dan selamat di akhirat. Dan betul yang disampaikan oleh Habibuna tadi bahwa agama adalah modal terpenting. Apapun yang kita miliki di dunia ini dikasih roh. Orang boleh kaya, tapi rohnya adalah agama. Orang boleh pangkat tinggi, rohnya adalah agama. Tapi kalau kita hidup di dunia ini tanpa ruh yang namanya agama, maka ketahuilah hidup kita hanya di dunia. Di akhirat akan sengsara. Dan begitu pentingnya beragama. Akan tapi ketahuilah, musuh-musuh Allah tidak diam. Dengan antek-anteknya dari bangsa manusia, merusak akidah yang Allah ridhoi. Sehingga muncul akidah-akidah yang ternyata tidak indah. Beragama itu aslinya indah dan menuju keindahan. Dan itu yang diajarkan oleh salafun Salih. Mereka berdakwah dengan penuh keindahan. Kalau kita perhatikan ulama-ulama yang menyebarkan Islam ke Indonesia dari Gujarat yang aslinya adalah juga dari Hadramut sana dengan penuh keindahan sampai tersebar ke penjuru Indonesia tanpa ada peperangan, tanpa ada yang tersakiti. Karena dengan keindahan dan itu manhaj Nabi Shallallahu alaihi wasallam. Agama memang hak Agama adalah membawa kebenaran, akan tapi kebenaran agama ini dibungkus oleh akhlaknya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka kalau kita ingin menyampaikan kebenaran, tidak cukup dengan kebenaran, akan tapi harus dengan akhlaknya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan ini yang diambil oleh para ulama-ulama kita. Akan tapi semuanya harus ada manhaj. Bagaimana manhaj beragama, manhaj berakidah, manhaj berfikih. Sehingga di sini singkat saja akan kami hadirkan kalau pengen selamat dua hal. Yang pertama pahami identitas. Kita harus pahami identitas. Sebab yang namanya Islam sekarang sudah dirusak Islam gado-gado, Islam ngaco, Islam macam-macam. Tapi kita harus punya satu rambu-rambu. Kami mengistilahkan identitas yang lima. Artinya kita harus benar paham identitas yang lima. Dan kita harus beridentitas lima. Dan kalau kita punya menantu identitasnya lima. Kalau kita mertua identitas lima. Bersahabat dengan orang yang punya identitas lima. Apa identitas lima itu? Yang pertama seseorang yang akan menjadi pasangan kita. Menantu kita. Dan kita sendiri harus seorang yang Islam harus harga mati, tidak bisa ditawar ini. Akan tetapi Islam seperti apa ini? Macam-macam Islam harus dilanjutkan identitas yang kedua harus Islam ahli sunnati wal jamaati. Sebetulnya ini punya perlu penjabaran yang panjang, cuman tadi kita akan memberikan mukaddimah saja. Islam ahli sunnati wal jamaati ditandai dengan dua poros. Likulli syai'in asasu asas likul likulli syai'in asasu asasul Islam hubbu ahli baiti Rasulillah wa hubbu ashabi Rasulillah. Jadi ahli sunnati wal jamaah punya dua. Ini. Dua tiang, tiang yang pertama adalah mencintai ahli baitnya Nabi Muhammad, yang kedua adalah mencintai sahabat Nabi SAW. Kalau ini pincang salah satunya pasti bukan ahli sunnah wal jamaati. Baik, jadi seorang muslim tidak cukup. Orang ngaku Islam, Islam yang ngaco yang tadi itu. Islam yang menakwili Al-Quran dengan seenaknya sendiri. Islam, ngaku Islam. Akan tapi ketahuilah itu adalah Islam yang ngaco kalau tidak ikut manhaj yang benar. Nah, apa selanjutnya? Setelah kita mengatakan diri kita Islam, kita harus ahli sunnah wal jamaati. ternyata yang mengatakan ahli sunnah wal jamaah juga ada yang palsu. Kendaknya nyaci maki orang, ngolong-ngolong orang. Bukan itu ahli sunnah wal jamaah. Akan tapi ahli sunnah wal jamaah kita lanjutkan identitas yang ketiga adalah ahli sunnah wal jamaati asyariyati. Ikut manhajnya Imam Abu Hasan Asy'ari atau Maturidiyah. Identitas yang ketiga harus Akidah ahli sunnah yang maturidiyah atau asyariyah khususnya di Indonesia adalah maturidiyah. Kalau di India sana adalah maturidiyah. Kalau kita asyariyah di India adalah maturidiyah. Asyariyah itu apa? Orang awam mungkin tidak tahu, tidak banyak tahu. Gak ada masalah. Masalah judul nggak penting tapi hakikatnya, esensinya, in, isinya mereka sudah tahu. Biasanya kalau Asy'ariyah itu, kalau paham Asy'ariyah itu menekankan mereka untuk memahami untuk mengenal Allah dengan mengenal sifat-sifat 20, yaitu sifat wujud, qidam, ra. Nah, ini yaitu cirinya sudah, nggak usah paham banyak-banyak apa sih Asy'ariyah, sudah nggak usah. Yang penting yaitu. Ini dipermudah saja. Jadi Asy'ariyah dan Maturidiyah Sebab sekarang ada orang ngaku ahli sunnah wal jamaah punya televisi, punya radio, tapi ternyata bertentangan dengan akidah ahli sunnah wal jamaah. Manhajnya lebih dekat dengan manhaj khawarij dikit-dikit kafir bid'ah masuk neraka. Bukan itu ahli sunnah wal jamaah. Ya itulah ahli sunnah wal jamaah para guru-guru kita itu ahli sunnah wal jamaah asy'ariyah atau maturidiyah. Dan setelah orang mengatakan asy'ariyah dan maturidiyah tidak cukup. Sebab ahli sunnah wal jamaah palsu pun sekarang mencoba mengemas, membuat cerita kalau Abu Hasan Al-Ash'ari itu punya sejarah yang berbeda. Bukan sejarah yang selama ini masyur di kalangan kita, bukan. Mereka membuat cerita palsu. Sehingga seolah-olah mereka dengan senang dengan Asy'ari tapi tidak mau dengan Asy'irah. Bahasa mereka seolah-olah kayak mengikuti Imam Abu Hasan Asy'ari tapi ingin menjerumuskan. Maka tidak cukup seseorang mengatakan dirinya Asy'ari atau Maturidi ya. Karena mereka sering bohong mengatasnamakan Imam Abu Hasan Ash'ari tapi mereka bohong. Setelah seseorang punya identitas yang ketiga harus mereka manhajnya Imam Abu Hasan Al-Ash'ari dalam urusan akidah lanjutkan. Mereka harus orang yang bermadhab. Kalau tidak bermadhab hati-hati tidak boleh jadi menantu. Madhabmu apa? Oh sekarang tidak boleh bermadhab, madhab itu nggak benar. Nah ini sudah nggak boleh, batal. Kalau tidak bermadhab bagaimana kita akan kenal Rasulullah? Untuk kenal Rasulullah, Quran, hadis Nabi. Al-Quran dan hadis. Untuk faham Quran dan hadis harus ada metodologi, cara untuk memahami Quran hadis. Bukan setiap orang ngerti bahasa Arab bisa faham Al-Quran hadis. Tidak. Ada metodologi. Harus ada perangkatnya. Al ilmu selain Al-Quran hadis, yaitu ilmu untuk memahami Al-Quran hadis. Disimpulkan dalam ilmu usul fikih. Dan usul fikih ini adalah yang pertama kali buku adalah Imam Syafi'i. Maka yang kalau kita sekarang kita sering mendengar istilah salafi, salafi, salafi. Salafi sesungguhnya adalah kita yang bermadhab ini. Karena yang bermadhab ini ngikuti siapa? Ngikuti imam, imam, imam sampai kepada manhajnya Imam ah, Imam Imam Syafi'i. Imam Syafi'i punya satu metodologi, satu manhaj usul fikih yang dibuka dalam kitab risalah itu untuk memahami Al-Qur'an dan hadis. Jadi kalau ditanya siapa salafi? Ya kita. Tapi ada orang yang anti madhab mengatakan dirinya salafi. Mereka juga palsu. Jadi ahli sunnah wa jamaah asyariah bermadhab. Kemudian yang terakhir adalah harus sufiyah. Ahli tasawuf. Ahli tasawuf. Dan kami himbau untuk tetap, tetap mempertahankan istilah ini. Memang istilah tazkiyatun nuhus bisa dipakai. Tadhirul kulub bisa dipakai. Cuman kita tetap mempertahankan istilah tasawuf. Karena apa? Istilah ini sudah mengakar dari masa ke masa. Di kitabnya Imam Ghazali penuh dengan kalimat tasawuf. Bahkan Imam Az-Zabidi kalau menyebutkan guru-gurunya dalam ilmu hadis kalau ingin menyanjung gurunya dengan gelar as-sufi as-sufi. Jadi istilah tasawuf sudah mengakar. Adapun asal kalimat tasawuf memang tidak pernah disebutkan oleh Nabi, tapi maknanya tasawuf adalah ilmu untuk membersihkan hati. Sama dengan istilah yang sering disebut orang dengan tadhirul qulub, tazkiyatun nufus, tadhirul qulub dan sebagainya. Dan boleh pakai itulah musyakhata fil istilah. Orang nggak boleh meributkan urusan istilah akan tapi sengaja kita menghadirkan istilah sufi tasawuf karena apa dari masa ke masa kalimat ini sudah pernah dipakai. Sebab di sana ada sekelompok orang yang anti tasawuf, memusuhi tasawuf. Nah ini, nah beragama yang benar harus paham identitas yang lima. Islam, ahli sunnah wal jamaah, asyari atau maturidiyah, bermadhab, sufiah. Baru benar beragama itu. Ini yang pertama. Yang kedua adalah manhaj talakki. Beragama itu harus punya guru, tidak boleh melalui internet. Asal apa? Nah, harus ada guru. Siapa gurumu? Biarpun asas tidak semua ilmu, misalnya asal akidah. Aku mempelajari ilmu sifat 20 dari guru ini. Dan guru kita ini kan punya guru-guru sampai ke Bandung, kesambung kepada Rasul Sallallahu Alaihi Jangan sok hebat. Sekarang ada orang modelnya gurunya komputer. Talaki itu penting. Dan talaki antara guru dengan murid ada adab di situ. Sehingga susah seorang murid melanggar gurunya. Sehingga sambung sambung cinta, sambung ilmu sampai kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan ini kampus sekalipun tidak menjadikan jaminan ada talaki ini. Makanya banyak dari kampus juga ada yang jeleweng, kacau. Karena kampus adalah tidak ditanamkan manhaj talaki, kecintaan guru dengan murid, murid dengan guru, ini manhaj talaki seperti yang ada di dunia pesantren, dunia masyikhah. Dunia pesantren jadi sambung guru, termasuk majelis para ulama, para habaib. Itu talaki. Seperti diajarkan kitab Safinatun Najah, kitab Aqidatul Awam, kitab ini. Dan ini nyambung dari guru, dari guru sampai Nabi SAW. Jadi dua. Identitas harus kita fahami. Yang kedua adalah manhaj talaki. Jangan sok hebat. Gara-gara ada Mbah Google ini sudah orang malas ngaji. Ada masalah tanya kepada Mbah Gogel. Permasalahan fikih tanya Mbah Gogel. Ini gimana ini? Harus manhaj talaki dari lidahnya para ulama. Wallahu a'lam bisawab. الحمد لله Masyarul hadirin al-kiram Jadi sudah jelas Biasa ini kalau ngomong Indonesia susah lu ya Apa? Iya, belit mulut nih jadi mamun lah ngejo kan. Enggak apa enggak. Biar begini begini aja. Anak bahasa Palembang Bu ya tidak paham. Ya. Walhasil tadi beliau sudah memberikan garis besar dalam beragama. Jadi dalam beragama kita mengikuti apa yang beliau jelaskan tadi dan itu adalah kunci dalam beragama. Tinggal kita tanya sama diri kita sekalian, sudahkah memenuhi lima hal yang beliau jelaskan tadi? Jadi sekarang jam 1.15 menit Jadi beliau memberikan izin kepada kita sekalian Untuk mungkin ila satu sanis satu sanis ya? sampai jam 2 beliau memberikan izin kepada kita ke, kalau ada masalah yang berkaitan dengan agama dipersilakan masyar hadirin untuk bertanya kepada beliau jadi kita dua-dua dulu jadi tidak bingung Fadal Ustaz, ambil yang tengah dulu. Kenapa? Ya. Mau bertanya? Nah ini sih dua-dua dua-dua dua-dua aja dah. Tolong nama, alamat, nama baju tak saya. Petet kau. Ah, ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Nama Mustafa Juhedi Mundir. Uh, kebetulan alamat Lorong Jambi Pak. 29 Ilir Majelis Tolibah karena Buya mau tanya kebetulan ini ada dalam agama karena di majelis ini sudah hampir tiga tahun didirikan majelis ternyata majelis itu bekas kuburan ada sepihak orang yang tahu bahkan ada mengusulkan Ustadz gak usah dibongkar itu kuburan karena itu sudah sayang sudah dibangun yang pertama, bagaimana solusinya nih Buya? Dan yang kedua, Buya tadi khutbah selalu masalah faitur rahim, akul waliden, zina. Tetapi masalah judi dengan korupsi belum dibahas nih Buya. Sampai di mana kenta rentannya perjudian korupsi menghadapi Indonesia ini. Bahkan narkoba kasus ini. Ya. Yang ketiga terakhir Buya. Ada seseorang wasilah tatkala khusus kepada arwah-arwah wallahu yaghfir lahum wa yuskinuhumul jannah. Di sini dia disebut waskinuhum, bahkan disebut yukafir jannah. Ini bagaimana? Yukafir jannah itu. Apa kan? diulang? Wallahu yaghfir lahum itu kan untuk almarhum. Oh. Tapi di sini wa wa yuskinuhum wa yuskinuhumul jannah. Tempatkan dia di surga. Tapi di sini bukan wa yuskinuhumul jannah, yukafir jannah. Apa Nah. itu betul atau tidak? Di, Nah, di- Wallah alam. Solusi ini yang ketiga ini maaf lahir batin Buya kalau pertanyaan banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. طيب ثانية تفضل تفضل هنا اللي قدام شوية Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Uh, saya Jidin dari Bandar Lampung. Baru pagi tadi saya nyampe. Tadi mana? dari Bandar Lampung, Tanjung Karang. Oh, Lampung. Ya. Saya silaturahmi bersama mengunjungi mama saya. Pertama saya akan menanya kepada Ustaz, Pak Kiai. Tanggal 4 April kemarin saya dari Buntet menghadiri haul Kiai di Buntet, Cirebon. Yang akan saya tanyakan, Pak Kiai dari Buntet atau dari mana? Karena kebetulan guru saya alumni pesantren Buntet. Yang kedua, saya berdoa kepada Allah Ya Allah limpahkan rezekimu yang penuh rahmat dan barokah agar saya bisa berangkat menuju ke Baitullah dalam rangka umroh bersama istri dan anak-anak saya. Kalau seandainya Allah memberikan rezeki itu kepada saya dan cukup untuk berangkat, kemudian kemarin saya ngobrol dengan istri saya, istri saya pertimbangannya lain Pak Kiai uang itu dikumpulkan dulu nanti kalau untuk keperluan anak-anak sekolah saya selalu berat untuk berangkat. Soal urusan anak sekolah, Allah pasti tahu. Allah pasti tahu kebutuhan anak itu seperti apa itu tahu. Itu gimana Pak Cai? Solusinya apakah saya langsung berangkat? Apa nunggu terkumpul dulu untuk anak sekolah kemudian untuk anak sekolah cukup baru saya berangkat gitu? Oh, iya. Terima kasih Pak Cai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Yang pertama masalah kuburan. Jadi yang pertama tadi dari Ustaz Mustafa, ini ada kuburan Bu ya? kuburan ini dibangun jadi majelis. Ada yang satu bilang ini dibongkar, ada satu bilang tidak usah dibongkar. Baik. Jadi hukum bangunan di atas kuburan. Baik. Yang pertama adalah kuburan tidak diperkenankan kecuali di tanah wakaf. Wakaf untuk kuburan. Telah salah jika mengubur mayat di tanah yang bukan wakaf untuk kuburan, sebab tanah bakal diwarisi. Ini ini yang pertama. Kalau ada orang mengubur mayat tidak di tanah wakaf, maka yang salah yang mengubur. Yang punya tanah hak saya. Mau apa ini saja. Maka yang pernah ini, makanya jangan mengubur kecuali di tanah wakaf kuburan. Apakah wakaf pribadi kita kita jadikan wakaf kuburan boleh? Seperti di pondok ada tanah diwakafkan untuk kuburan. Sehingga nanti tidak diwaris. Sebab termasuk menggosok nanti bukan tanah bukan tanah kuburan kita gunakan mengkubur. Biarpun bapak kita, bapak kita sudah tidak punya tanah. Kalau tidak berikan tanah itu untuk wakaf untuk bapak saya. Setelah diwakafkan, resmikan wakaf tidak bakal di diwaris. Baik. Jika tanah ini tanah wakaf untuk kuburan maka haram membangun sesuatu selain kuburan di atasnya. Nah ini yang perlu ditanyakan yang salah yang mana ini? Kalau memang ini adalah tanah wakaf untuk kuburan kok dibangun di atasnya harus dibongkar. Kenapa tidak boleh membangun di tanah kuburan untuk pembangunan selain untuk kuburan. Begitu sebaliknya. Perlu dilacak kembali dalam hal ini. ada pun masalah memindah mayat tidak ada memindah mayat secara sesungguhnya karena sudah hancur di situ. Hanya simbol saja. Mayat itu tidak boleh dibongkar kecuali satu dia salah keblatnya dan mayatnya belum belum rusak. Yang kedua apa? Karena membawa barang berharga. Ini di antaranya. Atau belum dimandikan dan belum rusak. Itu baru dibongkar. Ini yang mana kubur? Kuburan. Selebih itu nggak ada. Pemindahan kuburan itu hanya mana sudah jadi jadi apa namanya? Sudah hancur itu semuanya. Baik. Dan juga kuburan yang sudah benar tempatnya, bukan salah tempat. Kita mau kubur di tanah wakaf, maka haram kita duduk di atas kubur seperti hadis riwayat Imam Ali bin Abi Thalib. Tidak boleh kita menginjak di atas kubur, duduk di atas kubur kalau seandainya jeblos kita masuk ke dalamnya. Itu haram. Tapi kalau ternyata yang salah mengkubur bukan dikubur di tanah wakaf. Ini yang bermasalah yang mengkubur. Yang punya tanah ini hak saya, mau saya jual kayak mau apa? Ngapain dikubur di sini? Saya menyuruh. Makanya hati-hati, jangan masal ngubur, tapi harus diwakafkan dulu tanah wakaf untuk kuburan. Begitu ya, ditaca kembali. Kalau memang itu adalah tanah wakaf untuk kuburan yang membangun salah harus dibongkar mau tidak mau. Tapi kalau itu bukan tanah kuburan yang salah yang kubur. Maka tidak usah dikubur, dibongkar karena apa? Itu adalah bukan bukan tanah kuburan hak saya mau tak bangun rumah mau jual terserah yang salah adalah mengkubur harus dikembalikan ke sini baik Allah alam bisawab yang kedua tadi Buya menjelaskan soal zina baik kubur mana perjudian dan seterusnya majelis tadi hanya singkat isyarat saja judi juga kami sebut satu lintas saja akan tapi ikut oleh semuanya dan kita nanti kalau kita lebih detail lagi ada sesuatu yang harus lebih banyak kita bicarakan kalau Imam Zalim mengatakan judi dosa merusak umat mabuk merusak umat akan tapi lihat ada dosa gede yang jarang dibicarakan kebencian dan kedengkian gunjing orang yang dimimbar pun bisa sehingga ustaz dengan ustadz yang punya majelis pun bermusuhan itu lebih busuk lagi dari perjudian artinya semua harus digarap jadi kalau mau garap sehingga memang ada dosa gede yang tersembunyi, yang jarang dibicarakan. Orang bicarakan perzinaan, sering menghentikan perzinaan. Akan tapi kenapa majelis masih digunakan untuk menggunjing ustadz yang lain misalnya? Itu lebih gede lagi daripada. Jadi PR banyak. Tadi majelis apa? Masjid cuma tadi mengajari, yuk kita tobat. Harus kita lacak yang judi berhenti, yang ini berhenti, semuanya. Tadi isyarat saja, yuk kita masuk wilayah namanya to tobat. Perjudian merusak. Minuman keras merusak, zina lihat Bahkan zina ini luar biasa. Kalau orang berjudi itu aibnya hanya di dia saja. Tapi kalau sudah namanya zina di anak keturunan dan di tetangga, aib luar biasa. Sampai wanita mulia itu nggak kebayang zina. Namanya Hindun. Hindun adalah seorang wanita muslimah. Waktu itu Nabi mengajak berbaiat. Yuk kita berbaiat untuk tidak mencuri, untuk tidak berjudi, untuk tidak macam-macam, dan untuk tidak berzina. Stop. Ya Rasulullah, apakah kebayang wanita merdeka berzina? <laughs> Orang mulia itu gak bisa berzina. Karena zina adalah hina. Nah, ini contoh makanya kami itu perzinaan di mana-mana urusan syahwat. Perzinaan di mana-mana ini urusan syahwat. Luar biasa. Apalagi zaman-zaman rusak gambar-gambar di televisi, di, ini semuanya. Ini juga ngeri. Judi juga. Macam-macam mabuk juga. Nah, ini perlu ditangani semuanya. Tapi semuanya harus berangkat dari kesadaran hati. Makanya yang kita sentuh adalah hati. Yuk kita semuanya tobat. Kita tidak sibuk dengan yang di sana, kita perlu sibuk dengan yang di sini. Kita ngurusi judi yang orang tak tanya kita sama istri kurang ajar mau apa misalnya. Kita sibuk dengan mabuknya orang ternyata anak kita sekolah di mana. Ini juga dosa. Makanya ku anfusakum wa ahlikum dulu. Baru nanti kita ngurusi orang lain. Tapi ngurusi orang lain harus tapi jangan sekater lena kita. Makanya tadi di pungkat di khotbah khotbah kedua kami ingatkan yuk kita lihat diri saya sendiri. Ustadz punya kesalahan model ustadz. Beda kesalahan ustadz dengan kesalahan orang di sawah beda. Kesalahan ustadz dengan kesalahan pedagang beda. Makanya lihat masing-masing. Doanya dosanya ustadz beda dengan dosanya pedagang. Pedagang paling urusan bohong dalam urusan jual beli enteng. Ustadz bohong masalah fatwa neraka juga ada masing-masing dosa. Itu tadi hanya menggugah saja untuk bahan renungan. Yuk kita semua bertobat. Semuanya punya dosa masing-masing berbeda-beda. berjudi tobat, pemabuk judat, berzina tobat, semuanya tobat. InsyaAllah semuanya menjadi ahli surga Allah. Allah alam bisawab. Wa ma'ana hadha, ada orang baca doa, wa yuskinuhumul jannah, diganti wa yukaffiruhumul jannah. Baik, orang awam tidak ngerti bahasa, jangan dihisap orang awam. Orang awam. Jadi tolong kita sederhanakan. Nah, maksudnya adalah tidak itu, ketuker saja. Kalau sudah ketuker, Allah Maha tahu maksudnya kita tidak boleh dipaksa orang awam untuk nahu sorobnya benar. Kadang-kadang kita ini ada ustad merepotkan. Urusan niat repot. Sudah niat sholat, sholat. Aku niat sholat duhur, 4 rakaat. Allahu Akbar, sudah sah. Tidak usah usalli fardu duhri. Gara-gara nggak hafal nggak sholat nanti ya. Puasa Ramadan, nama itu sama hotel. Sudah kepanjangan. Gara-gara nggak hafal nggak puasa nanti. Sudahlah saya puasa Ramadan esok hari beres. Kadang-kadang Ustaz Nahunya kebablasan. Sampai Maldona Ramadoni. Ini kau munsorif. Orang nggak faham Ini ada macam-macam. Jadi kita perlu sederhanakan. Kalau sudah urusan lapat siapa? Kalau Ustaz yang ngomong mungkin perlu diingatkan. Mungkin ketukar. Tapi orang awam, sama sekali Allah tidak hisap itu semuanya. Baik, Allah alam bisawab. Jadi untuk doa tadi Hasan Ustaz ditanya dulu mungkin salah titik. Uh, Salah titik pindahan huruf. Salah salah ucap, salah ini atau nah. awam insyaallah. Nah, Tahu Atau mungkin kabum atau salahnya. Apa itu? Enggak kelihatan. Oh. <laughs> Sago juga ngejo <laughs> kata. Tadi dari Lampung gini ya. Jadi singkatnya beliau nanya antum dari pondok mana? Oh iya. Keluarga Buntet kami kenal dan kami waktu hall juga datang kemarin. Kita datang pada Gus uh, Babas, kita juga datang, kita dekat dengan Buntet, tapi kita bukan dari Buntet. Kita aslinya pelajar belajar dari Habib Hasan Baharun. Jadi kita belajar dari Habib Hasan bin Ahmad Baharun lama. Kemudian pindah ke Yaman kepada Habib Abdullah Baharun sambil kita juga mengambil di Darul Mustafa, di Rubat, kita ngambil dari para masyaih, para habaib yang ada di Tarib. Lalu aslinya kami bukan Cirebon, tapi kita sudah menjadi orang Cirebon mulai tahun 2006. Aslinya orang Blitar yang punya kampung Blitar tetangga saya nanti. Aslinya Blitar. Saya mulai kecil sampai umur 15 saya di Blitar. Baru 15 masuk ke Bangil sampai umur 20 berapa? 8 tahun berangkat ke Yaman, pulang suruh tinggal di Cirebon. Sekarang main di Palembang. Yang kedua, beliau ini ada nazar minta sama Allah rezeki. Lantas rezekinya dapat. Baik tapi istrinya nyuruh kumpulin uang untuk anak sekolah. Wajib kewajiban yang sudah dibebankan itu tidak usah dinadari sudah wajib. Selagi Anda belum naik haji, maka kalau nanti sudah mendapatkan rizki, maka wajib ha? haji. Tidak berlaku nadar di sini. Karena apa? Anda punya kewajiban. Tanpa dinadari pun sudah wa? wajib. Baru kalau Anda sudah pernah haji, kemudian Anda nadar, baru berlaku nadar. Cuman yang harus diketahui bahwasanya, tidak wajib bagi kita mengumpulkan duit untuk haji. Tidak wajib kita mencari uang untuk haji, tidak wajib. Yang wajib mencari nafkah. Betul tadi istri. Jadi tidak wajib kita ngumpulin duit untuk haji. Lalu bagaimana saya haji? Kalau tiba-tiba kamu punya duit baru wajib ha? haji. Itu. Ini harus fikih jelas ya. Jadi nggak wajib kita mengumpulin duit untuk haji sebab ini stafatum in jika kamu mampu. Kalau tiba-tiba kita menemukan diri kita mampu baru wajib ha? haji. Nah, kalau kita punya duit terbatas misalnya dibutuhkan untuk sekolah hari ini sama besok untuk pendaftaran tahun inilah ya untuk tahun ini Lalu istri mengusulkan, sudahlah jangan haji dulu pak. Anak kita akan mau masuk kuliah. Benar istri. Cuman kalau istri berpanjang angan-angan, sampai nanti sekolah, pak persiapan sekolah 20 tahun. Ya ini sudah salah istri. Jadi perlu dilihat maksudnya istri jika dalam jangka pendek ini harus kita perhatikan omongan istri. Adapun kekhawatiran istri pendidikan nanti anaknya masih SD. Sekarang ada duit, ada duit 100 juta, bisa naik haji. Katanya istrinya berpikiran masa depan, anak kita kalau di SMA. Betul Bapak ngomong, rizki adalah di tangan Allah. Baik, itu saja. Wallahu a'lam bishawab. Ya, yang berikut. Silakan, silakan. Ya, sana Maju saja langsung. Ya, Om. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Buya Yahya, perkenalkan diri saya Yusuf Rizal. Halaman 1310. Mungkin Ustaz Taufik tahu 1310 itu di mana. Soalnya bertetangga dengan beliau itu. Baik, Buya Yahya yang saya hormati dan jemaah sekalian. Tadi sebelum kita melaksanakan sholat Jumat, kita bersama-sama mendengarkan bahwasanya Iya, Yayati mengatakan sebesar-besar apapun dosa kita itu akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Juga di sini kami juga pernah melihat di televisi baru-baru ini mungkin kita semua tahu ada delapan yang diikuti mati sudah berapa kali minta pengampunan dari manusia ini bukan saya bukan dari Allah bukan Kok manusia itu tidak mengampuni Pak? Pertanyaan saya, Allah saja maaf pengampun, kok manusia tidak bisa mengampuni? Jadi saya lihat di situ agak ngeri. Manusia tak bisa mengampuni. Yang manusia itu kan dibawa oleh Allah. Kenapa manusia itu tidak bisa mengampuni manusia tersebut? Demikianlah pertanyaan saya, tersatian saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siko-siko, jangan ngebut mik tu siko. Kenorai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Namo namo. Nama Azhar dari Gandus. Uh, mau bertanya, tadi mungkin sudah disinggung oleh ya. Uh, untuk memecah belah Islam mungkin paling mudah bahas aja masalah kunut tidak kunut, sholat niat tidak niat. Kalau orang Palembang bilang sambil sampai begoco ya. Nah, kita yang orang awam mana yang mau ikut? Karena terkadang ada beberapa ulama menilai itu salah dalam tanda kutip. Jadi tekanan batin rasa salah seperti itu. Mohon penjelasannya bu Yasir sama Ustaz. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh yang pertama apa tadi? Yang pertama tadi gimana yang dihukum mati? Iya baik, segini lah ya. Di dalam Islam ada hukum kisos. Kapan orang itu membunuh maka dia dihukum kisos. Hanya kisos hukum bunuh. Tidak bisa memaafkan manusia kalau sudah ter terungkap. Akan tapi nanti ada dilacak di dalam hukum Islam kalau orang membunuh dan membunuh itu ada langsung dan tidak langsung. Kalau membuat kerusakan bisa saja nanti dihukum takzir sampai derajat dibunuh ada melampaui had dalam agama Malik. Jadi kalau difatwakan orang yang membuat merusak umat bangsa dengan sabu-sabu dan sebagainya nanti, memang itu tidak ada kisos di situ. Akan tapi ada takzir karena kerusakannya sampai menjadikan orang mati. Madhab Malik mengatakan bisa saja nanti diberi hukuman seperti had. Karena kerusakannya itu. Nah ini dilihat kerusakannya dan ini sudah terbukti kerusakan dan mungkin sudah diulang-ulang. Nah, ini hukum mati. Tapi kalau hukum mati pada dasarnya tidak ada kecuali ki, kisos atau karena murtad keluar dari dari Islam. Itu di dibunuh. Dibunuh dipenggal lehernya dan dikubur di tempatnya orang orang kafir. Adapun membunuh iya atau membunuh masa tadi di, kalau dibunuh masa merampok dan sebagainya sampai di disalib di, dipotong tangannya pun disalib, budi mundur tok sampai di, dipajang. Ada hukuman bermacam-macam. Adapun yang seperti itu kayak merusak umat, bangsa dan sebagainya sampai mengarah mereka kepada mati, maka ini termasuk bisa saja dimasukkan kepada jenis membunuh secara tidak tidak langsung. Memasang satu jeratan apa terbunuh terbukti pelakunya di situ. Dan semua orang tahu kejahatannya apa namanya? hal tersebut. Maka harus ada. Cuman yang harus dipahami bahasanya, cara menurunkan hukum sendiri harus ada prosedur yang benar. Jangan sampai nanti ada orang kambing hitamkan. Misalnya ada ini dititipkan di sana tiba-tiba. Sekarang kan banyak Ustaz bisa saja tiba-tiba tasnya dititipi lalu dibunuh. Gak mungkin begitu. Makanya di dalam Islam itu ada namanya apa? Mempembuktian. Tahqiq itu penting. Jadi pembuktian ini harus benar. Sehingga harus ada saksi, harus ada ini, harus ada itu. Setelah terbukti benar, baru nanti bisa dilaksanakan hukum. Baik, itu saja insya Allah. Jadi pembunuh, hukum bunuh ada di dalam Islam, akan tapi ada prosedurnya. Allahu a'lam Bisawab. Uh, eh, menyikapi pemahaman Islam. Baik, baik kita harus tahu bahwasanya di saat suatu masyarakat itu adalah tentram damai selama ini. Tiba-tiba ada orang baru datang membawa cerita baru. Berarti yang nggak benar yang baru. Semuanya harus paham ini. Kita itu yang namanya kegiatan yang sudah dilakukan masyarakat sudah dari masa ke masa. Maka tidak usah pusing. Tanyakan bah kita yang ulama, termasuk nih yang ada di masjid ini juga ulama-ulama dari masa ke masa. Bahkan sultan ini ternyata penasihatnya dari seorang Sayyid, bangsa Alidrus misalnya. Adalah ini tokoh. Apakah mereka orang bodoh menyebarkan Islam dari masa ke masa? Jadi kalau sudah punya amalan ini, sudah, itu. Ada orang baru lah, ini yang baru ini ngane ngane ngapain? mencaci maki dan mengolok. Mana usah bingung, saya ikut apa yang diapegang oleh bapak saya, guru-guru saya. Dan jangan masuk bab seperti yang dikatakan oleh orang-orang munafik, ayat untuk orang kafir diterapkan untuk orang Islam. Ini nggak bener Ada sebagian orang mengatakan ini ngikuti nenek moyangnya yang masih kafir loh. Nenek moyangnya tidak kafir para ulama, para habaib, para masyayikh, bambahnya ulama. Jadi saya ngikutin mbah saya itu manhaj talaki. Dari guru, dari guru, dari guru sampai siapa? Nabi SAW. Dan nah, di saat muncul ada orang baru ini. Siapa mereka itu? Apakah mereka telah berjuang mengislamkan orang di Indonesia? Enggak ada mereka punya perjuangan. Tiba-tiba datang mengatakan ini bid'ah, ini sesat, ini masuk neraka. Lah maka enggak usah bingung. Mana harus diikuti? Yang ada pada manhaj orang tua kita. Selesai. Orang itu adalah masalah khilaf kita kita boleh santun. Tapi kalau sudah mereka mencaci habis-habisan, kita harus membuat ketegasan agar obat ini terjaga. Masalah kunut selama ini sudah biasa kunut. Karena madhab kita Imam Ash-Syafi'i. Dan juga madhab Malik ada, Imam Ahmad ada. Abu Hanifah tidak pakai kunut. Makanya kalau ada orang tidak kunut di negeri kita, tinggal kita lacak. Dari mana kamu? Oh saya lulusan India. Oh mungkin masuk akal. Karena ikut ulama Indi. Ya. Tapi kalau kunut ini yang benar, yang nggak kunut. Eh, yang nggak kunut adalah benar. Yang kunut adalah ah Oh ini kayaknya perlu dipotong lidahnya. Kalau dia tidak kunut mengatakan saya ikut Imam Abu Hanifah, saya hormati. Ahlan wa sahlan. Saya punya guru madhab Abu Hanifah. Mereka tidak kunut, tapi mengatakan Imam Syafi'i punya hujjah. Oh, saling menghargai. Ini orang kemarin sore caci bagi olok-olokan. Nah, itulah yang suka olo olok itu langsung dikat. Jelas, mana yang harus saya pilih? Pilih guru-gurumu. Yang selama engkau belajar di masjid yang kau tekuni. Orang baru ini orang aneh, tidak usah dituruti. Nah, ini loh menjaga umat umat Islam di Indonesia ini semuanya manhajnya satu. Ahli sunnati wal jamaati asy'ariyah lihat. Kecuali setelah muncul orang-orang baru dikit-dikit bid'ah sesat masuk neraka. Dan kita harus paham manhaj ini. Ulama kita punya ilmu hadis, punya ilmu tafsir. Mereka hadis bisa juga. Oh, hadis hadis kita banyak. Bukan berarti mereka sok hadis sok hadis. Hadis ulama kita ribuan yang menghafal hadis Nabi sallallahu alaihi Allah. Jadi bukan bodoh ulama kita juga belajar hanya belajar dua hadis saja kayak jadi muhadis. Ini kan problem orang akhir zaman ini ya. Allah alam bisawab. Jadi apa yang sudah kita amalkan selama ini jangan ragu. Paling-paling mereka yang paham baru tuh balik haji boleh buku hijau. Nah. Jadi haram bid'ah, oh, haram bid'ah. Jadi yakin-yakin dan hari ini guru kita Buya Yahya. Kita itibak kedua kedua kita kepada beliau, insyaallah selamat. Amin. Uh, penutup Habib Fadhal. Sekak tuh, lama gak mik. بفضل <clears throat> سعد الانتم Baik, bagi wahai kelas akhir-akhir Nama saya Abdurrahman dari 13 Ulu. Ada min Ma'had Riyadh. Oh, Masya Allah. Ahlan, ahlan. Ya khair ma'had. Masya Allah. Ini, Ustaz. Uh, saya ini di masjid itu suka ada orang yang sholat. Kita berjamaah, tapi dia itu memisah sholatnya sendirian. Akhirnya saya itu tanya ada sama orang masjid itu tanya aduh ngapa ini orang kok dia ke masjid tapi sholat Oh itu suka kalau ngomong maripat maripat maripat katanya. Apa itu? Maripat maripat Ada istilah maripat gitu loh Ustaz. Jadi kesannya orang yang maripat ini menganggap dia itu paling khusyuk, paling ngerti, paling mengenal Allah ketika sholat. Seolah-olah imam yang sholat itu orangnya lalai gini-ginilah. Akhirnya saya pikir begini loh. Rasulullah itu kan paling marifat tapi saya pernah dengar Nabi belum pernah sholat meninggalkan berjamaah. Lantas ini orang kok baru ini langsung ngerasa maripet berpisah di sholat berjamaah ulang penjelasan Masya Allah nah, eh, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh eh, Terima kasih kepada Ustadz uh, Kita tahu bahwasannya di Indonesia ini telah berkembang yang namanya jaringan Islam liberal Tadi saya sempat mendengar bahwasanya tadi meluruskan kesalahpahaman dalam beragama ya. Nah, nah, uh, saya ini seorang mahasiswa betulan. Uh, eh, bagaimana menyikapi bagi uh, orang yang mudah terpengaruh dalam beragama? Seperti ini kan kita ini sudah ada yang namanya ah sekarang ini. Nah itu untuk membentengi diri itu uh, apa ya? Menyikapinya bagaimana dalam mereka memberikan sebuah hal-hal yang untuk mempengaruhi kita gitu. Baiklah, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Di dalam masyarakat itu, di dalam kita menyelesaikan problem umat, kita harus memilah mana yang urgen, mana yang lebih penting. Kalau hanya ada orang sholatnya misah, asalkan nggak ganggu, sudah biarkan dia. Kulu salama, assalamualaikum. Jangan terlalu dipikirin nanti. Kalau kita ketemu orang bodoh, karena bodoh jamaah fadilahnya utama dia sholat sendiri. Kalau dia ngomong, puluh salama. Kalau wa idha jahil, puluh salama. Kalau ada orang bodoh ngajak ngomong, assalamualaikum. Jangan kita sibuk dengan di, dia sudah, oh ya syarah ma'rifat. Nah, ya. ah. Nah, yang lain dengan ilmu, dengan ilmu bagaimana fadilahnya berjamaah mengatur barisan Nabi Muhammad SAW Nabi Muhammad paling syariatnya orang tapi sekaligus paling hakikatnya orang dan seterusnya. Jadi jangan pentingnya dengan ilmu. Tidak jangan disibukkan kita dengan bisa saja subhanallah kita tidak tahu. Yang penting dia tidak mengganggu manusia. Kalau urusan orang tidak sholat jamaah, urusan pribadi. Tapi kalau dia tidak mengganggu orang, kemudian tidak mengkafirkan orang, tidak mengatakan yang lain sesat, Nabi adalah orang yang sampai kepada Allah. Tapi guru tidak diambil dari orang majdub ya. Anggap saja dia majdub. Ilmu diambil dari orang yang sahih, yang sehat, yang sadar. Orang majdub itu adalah makom wilayah, tapi secara syariat dijajar dengan orang gila. Tidak boleh kita ngambil ilmu dari orang maj, majdub. Anggap saja majdub. Dia tidak zina, tidak judi, tidak mabuk. Hanya dia sholatnya aneh. Ya sudahlah. Mungkin pelan-pelan kita deketi Assalamualaikum dan sebagainya. Memang ada yang namanya pemikiran aneh. Ini tasawuf sesat. Ya, tasawuf tidak dibarengi dengan syari syariat suf, tasawuf, hakikat. Setiap malam diskusi tentang ilmu hakikat, tapi nggak pernah bangun malam. Ini kan problemnya. Biarkan saja. Jadi ini tidak maksud nasihati dengan lembut, orang lain pun tidak diajak menggunjing dia, sebab menggunjing juga dosa besar, tidak tidak tahu hakikatnya seperti apa. Tapi kalau dia sudah mulai ganggu orang, nah ini baru mencaci maki orang, mengolok orang, sudahlah. Kalau kita benar Allah yang membela, kalau kita tidak benar, tidak perlu kita membela diri. Adapun orang itu kecil, orang satu. Kalau kita rame tambah kita itu adalah muruahnya hilang, wibawanya sebagai ustadz juga hilang karena kita itu harus juga menanamkan akhlak yang mulia. Berurusan dengan hal-hal semacam itu. Baik, assalamualaikum. Assalamualaikum, ya, khair. Assalamualaikum diatengi. Nanti tersentuh sendiri hatinya, eh ikut jamaah nggak enak. <laughs> Saya jadi orang hakikat nggak enak, bisa gitu nanti ya. Nabi Muhammad sangat sadar dalam melakukan sholat. Bahkan Nabi pun pernah menggendong bayi. Nabi menggendong bayinya. Allah. Rasul sallallahu alaihi wasallam adalah guru kelembutan. Sallu ala Nabi Muhammad. Oh, Baik, termasuk tadi yang diperkenalkan oleh saudara kita itu, lima itu adalah untuk membentengi. Liberal slogannya yang penting Islam acuh. Tidak mau pakai manhaj yang je, jelas. Liberal itu adalah yang penting Islam. Bahkan kadang-kadang di luar Islam pun dimasukkan Islam ini. Kan kacau, menganggap semua agama sama. Dan itu adalah racun dan dari munculnya liberal ini nanti akan muncul kesesatan-kesesatan. Jangankan keurusan perbedaan di dalam tubuh Islam, orang di luar Islam pun masih dianggap benar oleh orang liberal. Ini sudah benar. Sehingga orang liberal kurang ajar kepada Al-Qur'an. Dan itu masuk yang harus dibentengi. Maka identitas lima itu menyelamatkan kita. Ada orang ngaku Islam-Islam apa? Yang penting Islam lah. Ini tanda-tanda liberal biasanya itu. Nah, ini, yang penting Islam. Oh, enggak harus ada manhajnya dong. Nah ini di kampus dan sebagainya. Hati-hati di kampus. Kampus tempat belajar, tapi manhaj talaki harus dihidupkan di kampus, berguru, hadir majelis para ulama. Jadi kampus juga lama. Tapi ternyata ikatan hati harus dengan para ulama. Di kampus tuh ngajak berpikir, ngajak debat. Besok suruh mempermasalkan masalah sudah jelas pun suruh debat kita. Kan begitu nanti. Ya, ini diajari begitu. Kita perlu talaki ngambil dari tangannya guru ilmu itu. Kalau orang manhaj talaki benar tidak akan masuk liberal. Bagaimana ini? Talaki ini nggak mungkin nyambung sama kepada yang nggak benar karena guru-guru guru. Tapi lihat liberal, itu kalau dilacak sanatnya adalah Abu Jahal. Belum belajar ilmu agama dari orang kafir nggak mau sujud aneh itu. Itu lihat guru-gurunya dari mana? Profesor nggak pernah sujud, profesor nggak pernah kenal Nabi Muhammad, itu menulis buku Islam, kok Islaman? Nah itu kok jadi gurunya? Nah, sanatnya mana? Nggak nyambung tuh. Sementara manhaj talaki adalah penting. Harus tegas gitu. Liberal membuka banyak kejahatan dan juga itulah kaum munafik. Dan Nabi paling susah adalah dengan orang munafik. Orang Yahudi jelas di saat salah ditegur oleh Nabi. Tapi di bersama orang munafik repot. Orang munafik siang harinya bersama Rasulullah, malam harinya bersama orang Yahudi. Setelah itu orang munafik membuat program dakwah. Kalau zaman sekarang ya jaringan itu, jaringan Islam. Kalau zaman Nabi namanya masjid. Membuat masjid lah, ya, orang munafik membuat masjid. Tapi masjid tandingan untuk merusak umat Nabi Muhammad. Namanya masjid diror dan dihancurkan Nabi SAW. Sekarang jaringan Islam. Oh Islam, Islam, Islam. Tapi menjerumuskan, hati-hati. kembali ke mana manhaj talaki. Maka saya hubungkan yang kedua, manhaj talaki menyelamatkan kita nanti. Nah, kalau sudah tiba ke manhaj talaki akan terkagum dengan dunia kafir sana. Manhaj talaki harus dikembalikan lagi yang menyelamatkan kita. Itu cara bentenginya. Wallahu a'lam bisawab Jadi cukup jelas sudah yang dijelaskan oleh uh, eh, Buya Yahya kepada kita sekalian kalau nurut ketelunjuk ini banyak nak nanya kalau tapi waktunya sudah habis insyaallah taala memang kalau belajar tidak cukup sebenarnya yang dijelaskan oleh beliau eh, sebagai motivasi bahwa jangan kita putus untuk belajar di Masjid Agung ini cukup ilmu fikih, tafsir, tauhid, hadis cukup. Hadiri, hadiri. Asal hadir majelis. Kalau kita melihat orang banyak sholat macam-macam, akhirnya tidak memiliki kejelasan. Jadi eh, beliau tadi menjelaskan kepada kita sekalian dan beliau yang sangat besar ilmu yang kita dapat adalah lima identitas tadi dan harus ada manhaj terapi. Baik. Nah. Ada muslim tanya, ada dari asal Cina, nah. tapi bapak ibunya adalah tidak muslim begitu. Ya baik, Allah, penting, Allah. penting, penting masalah apa ini masalah singkat aja, singkat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Singkat saja. Saya ini di, dari keturunan China. Oh, keturunan dari provinsi Bangka Belitung. Jadi begitu ibu menikah, masuk muslim kan? Nah, setelah meninggal, saya itu bingung mbak, mau dibuat binti yang mengangkatkan dia jadi muslim atau binti memang garis keturunan darah mereka dari Cina. Baik. Sempat saya ber, ber berkomunikasi dengan teman-teman di Jogja, di Bandung, di Air Nipata kemudian dengan beberapa profesor. Jadi iya. kebetulan ada Ustaz saya ingin memperkuat lagi Pak. Baik, baik, jelas. Terima kasih. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketahuilah kalau orang kafir masuk Islam bukan aib. Makanya kalau zina biarpun tobat kadang-kadang masih disebut-sebut. Tapi kalau orang jadi mualaf mewah. Bapaknya kafir kalau anaknya Islam mewah. Adapun anaknya Islam, bapaknya kafir, nasabnya tetap sambung kepada bapaknya. Tidak bisa dipisah urusan nafil. Dalam zaman Nabi ada namanya Ikrimah bin Abu Jahal. Ada. Jadi disebut anaknya Abu Jahal. Tetap binnya ke bapaknya yang kafir sekalipun. Karena tidak apa-apa, lu bapakku kafir. Agar tahu bahasanya bapaknya kafir pun anaknya bisa es Islam. Jadi binnya tetap sambung kepada nasab aslinya yang menjadikan sebab kelahirannya. Tidak boleh diganggu. Ada namanya Ikrimah Abu bin Abi Jahal. Ikrimah bin Abi Jahal. Abi Jahal disebut. Ikrimah sahabat Nabi yang sangat dicintai. Tapi Abu Jahal pun jangan diolok-olok di depan Ikrimah. Tersinggung. Ya. Sampai suatu ketika ada Abu Jahal itu abu Ikrimah itu mau datang. Waktu itu lagi ngomongin Abu Jahal. Apa kata Rasulullah? Kufuan Jahal? Abi Jahlin takrimatan li Ikrimah. Diam. Ada Ikrimah. Jangan kau omongin bapaknya yang sudah mat, bapaknya yang kafir itu. Karena ada Ikrimah jaga. Padahal Abu Jahal jelas-jelas kafir. Sekarang ada orang aneh. Ibunya Nabi Muhammad disebut-sebut. Ini kan kurang ajar. Ini. Ini ada ibunya Nabi Muhammad. Mana perasaannya? Ibu Nabi Muhammad adalah di surga. Ini satu contoh. Baik, yang muslim anaknya bapaknya kafir, tetap kafir akan tapi nasab tetap sambung sampai kapanpun nggak akan bisa adapun masalah surga itu beda waktu akan nikahnya ya akan nikah tidak ada masalah binnya tetap hanya masalah yang menikahkan siapa bagi yang tidak punya wali hakim adalah walinya atau kalau tidak ada wali hakim maka muhakkam mengangkat orang yang bisa menjadi wali baik binnya tetap binnya tetap karena menikah orang perempuan misalnya misalnya Ah, ya ah, ya Muhammad Fatimah. Ya Ahmad tuka. wa zaduka bi maktubata Fatimah binta siapa? Tetap binnya adalah ikut. Karena apa? Masalah bin untuk menjelaskan anaknya. Sebab yang dinikahkan datnya ini. Bahkan masalah pernikahan bapaknya nggak disebut nggak apa-apa kalau pakai isyarat. Aku nikah kau dengan ini nggak pakai bin pun salah. Asalkan isyaratnya jelas. Jadi tetap seperti itu. Nggak ada perbedaan. Jadi siapa nak nikah lagi itu caranya. Cukup, cukup insya Allah. E, eh, jadi karena waktu memisahkan beliau nak ke Singapura, Uya nak berangkat ke Singapura juga. E, jadi insya Allah ilmu yang beliau berikan pada kita hari ini dan insya Allah yang beliau sebut lima identitas ulama yang mengajar di masjid ini memiliki lima ini. Jadi lima identitas seseorang disebut beragama. Satu harus ada lima identitas dan manhaj taraki seluruh ulama yang ngajar di Masjid Agung seluruhnya masuk ke dalam ini. Jadi kalau kita mendapatkan ilmu dari ulama di Masjid Agung, insya Allah diselamatkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Semoga ilmu yang beliau berikan kepada kita bermanfaat untuk kita dunia dan akhirat. Fadal. lala, lala, lala, lala, lala, lala, lala, lala, lala, la. Ya Allah, semoga Allah mempertemukan hati kita dalam cinta Amin, karena amin, Allah. amin. Diberi ilmu yang manfaat, dijauhkan Amin. dari kesombongan, dijaga iman kita dan akidah kita. Amin. Dikenalkan kepada guru-guru soleh ahli Amin. surga. Para habaib mulia duriyah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Amin, amin. Semoga kita bisa mencintai mereka. Semoga pertemuan kita adalah pertemuan yang diridhoi oleh Allah. Amin. Pertemuan di dunia di akhirat, panjang Amin. umur, sehat afiat. آمين لا فضل Fatihah. سلماوية يضربكم بس بيرى لا لا امين امين امين لا لا خلاص هذا فتحته اختم الفتحة اختم الفتحة لا لا هذا محلكم فتحة نحن هذا تلاميذ لا لا الفتحة لا.